Punya masalah curhatnya sama Allah, bukan sama medsos. Bapak-bapak malam gak, di, gak dikasih jatah sama istrinya. Ke masjid. Ngapain tahajud? masuk ngeloni kentongan. Nah. Yaumala Salah satunya siapa? Rajulun kolbuhu mu'allakun bil masajid Siapa itu? Bakul peyek yang menawarkan dagangannya di tengah pengajian. Gini, tak tunggu nih gini, tak tunggu nih. Bakul liane rasa melu-melu umur ini kabeh. Berapa, Bu? tolong panggilkan asisten saya suruh ngambil tas apa niki pinter regane sakmene kakek yang bahati gue Oh alah sakmene swida yuyu santet meteng lo ini berapa 60 ribu Okay. napa nih Gue malah kabeh mau tawak-tawake dancuk Sedoyo pinter sedaya pinten bu, angsal eh satu lagi badi sepuluh barang pon pon pon pon pak pon pon pon pon pon duitnya jenengan rapayu aku jelas sepuluh ribu baik nah. ya ya umurmu piro seket orang mati-mati ya oh mantan copet ribut Salam ala Nabi Muhammad Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirabbil alamin wa kafah Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim Rabbi israh sadri wa yassir amri wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli amma ba'du hadratal muhtaramin para masyayikh para kiai ibu-ibu nyai para sepuh bini sepuh wabil khusus jajaran pengurus cabang Nahdlatul Ulama wonten Kiai Suhadi tokoh agama, tokoh masyarakat yang saya muliakan yang di depan panggung semuanya duduk saja tolong yang sebelah kanan mas duduk saja mas karena mereka datang pengen melihat wajahku tidak pengen melihat bokongmu ya Banser duduk aja nggak apa-apa di sini kepada Banser Lugo Weling eh Banser duduk aja nggak apa-apa duduk saja duduk saja kepada para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati segenap panitia pengajian yang saya banggakan Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga masyarakat seputih raman rahimakumullah coba sebelah kanan supaya segera dimulai duduk saja yang rapi kalau mau melihat sendiri nonton YouTube saja ya Alhamdulillahirrabbilalamin Pada kesempatan siang hari ini Allah berkenan mempertemukan kita Atas nama kecintaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka melihat semangat dan antusias Bapak Ibu yang luar biasa Cukup saya katakan Jika teman membuatmu kecewa Jika pasangan membuatmu terluka yakinlah Gus Miftah hadir dengan membawa cinta cinta itu apa? cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang maksudnya apa wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan kalau hari ini kita hadir berpanas-panas seperti ini karena kecintaan kita kepada Allah yakinlah semua itu akan menjadi wasilah Allah mencintai kita amin kalau semua yang hadir siang hari ini datang karena cintanya kepada Rasulullah yakinlah itu semua akan menjadi wasilah Rasulullah mencintai kita maka begitu melihat kebaikan apa yang harus kita lakukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda la yatimul ma'ruf illa bisalasin kebaikan itu tidak akan sempurna kecuali tiga hal yang pertama bitakjili menyegerakannya ayo yang sebelah kanan segera tertib ibu-ibu suka saya duduk apa berdiri itulah perempuan dimana mana suka yang berdiri nanti kalau sudah saatnya pasti berdiri sendiri oke okay? kebaikan itu tidaklah akan sempurna kecuali tiga hal yang pertama jili disegerakan maka kalau punya niatan baik segera jangan ditunda-tunda Memang Rasulullah pernah mengatakan al ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu bagian dari setan, tapi ada beberapa ketergesaan yang harus kita lakukan. Satu, tergesa segera nyuguh tamu. Kalau ada tamu langsung disuguh. Saya bilang kalau ada tamu langsung disuguh enggak kalau saya enggak usah disuguh saya pas puasa Dawud hari ini tenang no pikirmu saya enggak minta suguhan apa-apa karena saya tahu panitianya anggarannya pas-pasan ya ibu bapak di rumah punya tamu segera disuguh betul duwene wedang tamune wedangi tamune orang sholat sholati tamune orang jaluk susu segera segera bayar utang Wah, ini kelihatan banyak saya itu sering ngomong soal utang kenapa pak karena salah satu seksa kubur paling berat itu disebabkan karena utang Orang itu kalau mau berhutang, yang diutangi dianggap seperti malaikat rahmat. Begitu ditagih yang punya utang kayak malaikat Israel. Medeni. Bersegera berbuat kebaikan. Siang hari ini kita membuktikan itu. Walaupun panas, gerah, tapi tidak menyurutkan langkah kaki kita untuk menyegerakan kebaikan. Hadir di tempat yang baik, di acara yang baik bersama orang-orang yang baik saya meyakini insya Allah selesai pengajian akan menghasilkan sesuatu yang baik amin Allahumma amin salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teringat sebuah sabda Rasulullah ra'aitu lailatal mi'rad saya melihat pada malam saya dimikrotkan. Apa yang dilihat Rasulullah? Nahron, sebuah sungai, danau. Ma'uhu ahla minal asal. Di mana airnya lebih manis dibandingkan madu. Apa yang lebih manis dibandingkan madu? Gak ada. Kalau bapak-bapak pengen ngetes madu itu asli atau palsu, saya tahu ilmunya, Pak madu taruh di atas meja dirubung semut palsu madu dibakar kok kobong palsu madu bawa pulang istrinya marah asli asli Gak percaya silakan dicoba tapi alhamdulillah istri saya minta saya nikah lagi tapi saya tolak karena saya tipe suami yang setia. Karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Wow. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena di syuting kamera. Ya. Tapi saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa istri betul bu dan itu artinya semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan ya sudah bahasanya saya ganti di balik kesuksesan seorang suami ada peran seorang istri betul itu artinya kalau suami tidak sukses boleh ganti istri Kalau saya tidak, Pak. Di balik kesuksesan seorang laki-laki pasti banyak mantan yang menyesali. Iya. <laughs> Itu baru bener, Pak. Makanya Banser sekarang kalau kamu ditolak, saya dulu kuliah nggak punya pacar sendiri. Kenapa? Bukan saya nggak mau, tapi nggak ada perempuan yang mau. Karena satu kelas yang paling miskin saya nggak punya apa-apa, teman saya punya motor, saya nggak punya apa-apa tapi saya tidak sakit hati walaupun dulu zaman kuliah nggak ada perempuan yang mau hari ini semua perempuan lihat saya apa nah, pengajian kok lah ibu-ibu muslimati terus tua kocok motone ireng itu belakangnya malah ya Allah wis tua jilbabe pink menjijikan ma'uhu ahla minal asal airnya lebih manis dibandingkan madu wa abradu minas salji airnya lebih dingin dibandingkan es wa atyabu minal miski lebih wangi dibandingkan minyak kasturi Fakultu kemudian saya bertanya kata Nabi Muhammad, "Ya Jibril, liman hada?" Bril, ini sungai diperuntukkan untuk siapakah? Apa jawaban malaikat Jibril? Kola, Jibril menjawab, "Hada liman solah alaika fi rojaba, Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun yang mau bersolawat di bulan rojab makanya ibu walaupun panas-panas seperti ini kepalanya ditutupi kertas ditutupi kerdus kerdus kotak infak kasihan tadi mau berangkat ngaji dandan Raine didempul wadah FIFA nomor papat alisnya dikerok ganti buntut kalau jengking neng ini kepanasan kemeringat luntur kah wong wedok wong wedok bu bu tadi pengajian berangkat jam berapa jam 7 dan dan di rumah jam berapa jam 5 ya Allah. ngaji jam itu dan dan jam 5 ibu-ibu muslimat itu nggak usah pakai seragam saya bisa tahu ini apakah muslimat atau fatayat bedanya sederhana kalau fatayat baunya parfum muslimat balsem dan yang jelas muslimat itu kalau duduk nggak bisa khusyuk pengajian satu jam duduknya rubah modal tiga kali itu muslimat datang silo tengah pengajian tahiyat akhir kiainya naik panggung tungkae selonjor padahal cara kitab taklim fi takdimil ilmi wa ahli hendaklah seorang murid tidak memanjangkan kaki di hadapan kiainya aku jane rapopo mong batin apa orang rumang sani tungkakmu meletek-meletek katanya penyakitnya asam urat bu punya asam urat ada yang punya penyakit asam urat mau saya kasih obatnya nanti pulang cari gula batu gulane diweneke asame watune nggih nutuki urate insyaallah insyaallah remuk remok. Sungai ini diperuntukkan bagi siapapun hambamu yang mau umatmu yang mau bersolawat di bulan Rojab. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, pumpung ini bulan Rojab, baru awal-awal bulan, perbanyaklah membaca sholawat istri Gus Miftah itu kan baru sakit tiga minggu sekali harus kemoterapi di Kuala Lumpur Malaysia tiga minggu sekali maka jadwal pengajian saya di Lampung 4 bulan yang lalu kenapa saya nggak bisa hadir karena harus menemani istri saya operasi begitu selesai operasi dokternya bilang sama saya Gus istri Gus Miftah itu amalannya apa kenapa dokter tadi sudah nggak siuman saja tasbihnya dicopot dari tangannya itu susah saya bilang istri saya itu amalnya nggak banyak cuman membaca sholawat tapi per hari istri saya membaca sholawat minimal 15 ribu kali setiap hari maka disitulah kenapa saya berpikir kok istri saya susah dipoligami karena dibentengi dengan solawat ini perlu saya sampaikan supaya ibu-ibu kalau takut dipoligami perbanyaklah membaca solawat dan istri saya super super taat sama saya pernah nolak saya itu sekali Pak. pulang ngaji saya minta istri saya bilang aku capek ibah, eh, langsung saya jawab lak kue kesel tak boleh ke konco lu lak kesel ki berarti golek konco akhirnya dia bilang enggak jadi capek bah oh alhamdulillah terus ini karepmu piye perancisan mawon gitu uh, maksudnya mang buka dewe tutup dewe oke okay. yes aku makanya bapak-bapak nanti malam masuk kamar anda bilang gimana mah perancisan saya itu kan di rumah jarang Pak saya itu kalau berangkat ngaji 10 hari baru pulang 15 hari baru pulang apalagi kalau sudah tur Kalimantan, Jambi, Riau ke Sumatera itu kalau ngaji dua minggu baru pulang begitu pulang sampai rumah bujuku men ya Allah aku senep perasaannya padahal sudah saya bayangkan pulang huh, eh, jamak takhir aku sih ngundang. ternyata zong saya beberapa waktu yang lalu uh, syuting sama Deddy Corbuzier saya dimintain pendapat tentang video viral pernikahan seorang suami yang diajak istrinya untuk menikah lagi saya ditanya sama Deddy Corbuzier kenapa Gus Miftah tidak menikah lagi alasan saya rasional Pak saya kaitkan dengan Isra Mi'raj Bapak Ibu rahimakumullah Sesaat sebelum kanjeng Nabi Isra Mi'raj, peristiwa Isra Mi'raj terjadi. Tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Husni, tahun susah. Kenapa? Karena kanjeng Nabi saat itu benar-benar susah. Jadi ya mohon maaf, kamu kalau hari ini kadang-kadang susah, kadang-kadang senang lumrah. Karena Nabi pun pernah susah. Orang yang tidak pernah susah, tidak pernah ah, tidak pernah punya utang, seneng terus, itu cuma satu. Siapa? Fir'aun. Fir'aun gue seneng terus, ratau tahu susah. Makanya kalau ada orang sebut diraman, kadang-kadang seneng, kadang-kadang susah lumrah. Wong awakmu umat Kanjeng Nabi. Tapi lah awakmu seneng terus ratau susah, duit duit terus ratau tahu utang, aku curiga jangan-jangan putune Fir'aun. loh Fir'aun itu kan sampai mengatakan ana rabbukumul a'la aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi kenapa? karena Fir'aun itu diuja uripe karo Gusti Allah Fir'aun itu kalau kehujanan mohon maaf yang pilek bukan hidungnya air hujannya kepanasan yang kemeringat mataharinya wih Fir'aun itu mangan sambel sing mules ora sambel ora wetenge sambeli Podo karo Fir'aun Indonesia nabrak tiang listrik yang sakit tiang listriknya itu Fir'aun bahkan Fir'aun itu nggak pernah selilitan Fir'aun itu selilitan sekali marah miso-miso Allah langsung utus malaikat untuk dandani untune Fir'aun yang rapi malaikatnya bertanya Tuhan kenapa saya harus dandani cangkeme Fir'aun apa jawaban Tuhan dandanono sing rapi mosok Fir'aun ngaku Gusti Allah kok cangkeme sililitan, kan rapantes <laughs> Nabi Muhammad sedih pertanyaan saya kenapa Nabi Muhammad sedih ternyata yang membuat sedih kanjeng Nabi itu dua perkara yang pertama paman yang senantiasa membela perjuangan Muhammad meninggal dunia jadi kalau konsep ini pak kalau kita berjuang di masyarakat, cari dukungan orang kuat itu menjadi penting. Karena Nabi Muhammad bisa berjuang juga didukung oleh orang kuat siapa? Pamannya sendiri. Maka kalau di kampung ada orang kuat, kita doakan mudah-mudahan membantu perjuangan Islam. Saya dulu mampu menaklukkan lokalisasi Sarkem, Pasar Kembang, karena yang saya taklukan pertama kali adalah mbah premannya. Preman yang paling besar. Untuk menaklukkan preman ini saya pernah ditodong pistol dua kali. Kamu macam-macam saya bunuh. Saya itu mau diancam bunuh sudah gak kehitung. Tapi kalau ditodong pistol langsung dua kali. Di Jakarta saya dikeroyok preman 20, saya nggak mundur. Kenapa? Belakang saya sumur. ah, daripada muter kecemplung sumur aku ini paman yang senantiasa membela perjuangan Rasulullah meninggal dunia kanjeng Nabi sedih yang kedua kenapa kanjeng Nabi bersedih karena ditinggal mati oleh istrinya Siti Khadijah dan Siti Khadijah ini tidak hanya sekedar istri. Beliau merupakan supporting terbesar kanjeng Nabi. Coba ibu-ibu muslimat, para ibu, kowe ngopo meneh to Eh? Delok bokong. Kayak malah ini ngene barang ki ya ngopo? Mosok lah sing ngene aura kasih rapopo lah kayak auran jeplak yaudah saya berdiri nggak jadi Siti Khadijah itu tidak hanya sekedar istri beliau support sistem terhadap kanjeng Nabi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertahanus Siti Khadijah ini saudagar kaya, orang kaya. Setiap kali jatahnya makan, yang membawakan ke Gua Hiro itu bukan pembantunya, tapi langsung dibawakan sendiri oleh Siti Khadijah. Nabi Muhammad menerima wahyu, cemas, khawatir, ketakutan, gerodok kata orang Jawa. Siapa pertama kali yang dicari? Istrinya begitu ketemu Siti Khadijah Siti Khadijah duduk Rasulullah kepalanya dipangku oleh Siti Khadijah kemudian kepalanya dilus-lus oleh Siti Khadijah Masya Allah itulah kenapa saya menyebut istri istana tempat ridho ilahi perempuan yang baik itu apa? Membenetramkan suaminya kalau suami apa? suami itu kepanjangannya semua uang adalah milik istri betul bu? saya itu sepakat ya kalau keuangan rumah tangga dipegang oleh istri karena kalau uang itu dipegang oleh suami saya khawatir bisa untuk membahagiakan istri lainnya lah itu loh persoalan makanya bapak-bapak itu jangan pernah punya salah sama perempuan perempuan itu kelemahannya satu bu apa terlalu banyak mengingat laki-laki itu kelemahannya juga satu terlalu cepat melupakan makanya ada istilah apa lali rupane eling rasane lah pengalaman pribadi ya suami itu jangan sampai punya salah sama istri anda punya salah sekali seumur hidup bojomu kelingan tak kandani kenapa mbak bu Wong wedok dilawan. Suami itu nggak mungkin, laki-laki itu nggak mungkin menang debat melawan perempuan. Bisa draw saja sudah bagus. Wong wedok dilawan. Betul bu? Saya mau tanya laki-laki sama perempuan kuat mana? Perempuan. Seorang laki-laki berani menghadapi ribuan ekor lebah untuk membawa sebotol madu tapi seorang laki-laki tidak berani menghadapi seorang istri untuk membawa seorang madu rawani pak remuk pak wedo dilawan tetangga saya lucu pak Kiai Suwadi istrinya pergi mau buat kopi ditelepon mah gulanya di mana saya bikin kopi ini ada kopi kok nggak ada gulanya dijawab sama istrinya itu loh gulanya di toples yang tulisannya garam loh uyah kamu tuh oh Gula kok mau tulis uyah ngapa ya podo kalau bapak wingi ning HP. Siti kok mau jenengi Suhati, ngono kowe. Sak pinter-pintere wong lanang, Pak. Kuwi kalah karo wong wedok, tenan. Bu, kuat laki-laki apa kuat perempuan? Apa dong kuat. Wong wedok pabrik susu loro itu e kau dewe. Banser ki lemah. Gondok loro e sambatan karo manuk. Salu ala Nabi Muhammad. Maka saya nggak pernah berani melawan perempuan. Mendingan meneng, Pak maka dikatakan asum itu hikmatun diam itu hikmah diam itu emas maka setiap kali istri saya minta emas saya diam harus menung waktu adalah uang makanya kalau bapak-bapak istrinya minta uang dikasih waktu ngono carane cerdas kok Ini Siti Khadijah betul-betul menjadi support system untuk kanjeng Nabi. Wah, kok Siti Khadijah ki wonge nyenenge Pak sugih, manut, ayu, wis ora kaya bojomu, elek, lemu, ngeyelan. Senengane golek-golek. Santai lelak bojo galak kuwi kuncinya sabar lan tawakal. Tapi saya meyakini, Pak, seorang laki-laki yang punya istri galak besok di akhirat seksanya akan dikurangi oleh Allah Kenapa? Orang yang punya istri galak seksanya di akhirat dikurangi oleh Allah karena selama di dunia sudah sangat tersiksa. Tapi santai pak. Wali-walinya Allah itu biasanya istrinya galak. Contohnya siapa? Umar bin Khattab. Wih galak era umum. Maka kalau hari ini bapak-bapak Lampung Tengah istrinya galak itu kemungkinan dua hal kemungkinan pertama anda akan diangkat menjadi walinya Allah amin kemungkinan kedua min alamatil setrok wow. insyaallah Salu ala Nabi Muhammad karena ini meninggalkan kanjeng Nabi bersedih Begitu kancing Nabi bersedih, Allah berkenan menghibur kancing Nabi. Caranya bagaimana? Dengan menghadiahkan, meliburkan kancing Nabi. Kanjeng Nabi diajak piknik yang kemudian kita kenal dengan istilah Isra Mi'raj. Minal masjid ilal masjid. Pelajaran pertama. Sebelum saya ngomong tentang knu 1. Kalau Anda punya masalah, susah, punya hajat, contohlah ketika Allah menghibur Kanjeng Nabi. Hiburannya apa? Minal masjid ilal masjid. Kalau Anda punya masalah, jangan pernah tinggalkan masjid. Ibu, kalau Anda punya masalah dengan suami, biasanya curhat sama Allah di masjid atau curhat sama tetangganya Sekarang curhatnya nggak sama tetangga Gus, tapi di status WA. Status Facebook. Jam 10 bengi bojone lunga ora mulai mulih status Facebook. Aku kedinginan nih. Wah. Ki maksude apa? Diwaca karo banser langsung komentar, tak kancani po. Iya. Yeah. Pak Kiai Imam Suhadi yo melu komentar, cemungut cemungut cemungut. Aku yo melu komentar HIKS HIKS HIKS. Hi hi hi hi hi. hi. Bu, medsos itu kan ruang publik, bukan ruang private. Artinya apa? apapun yang kamu tulis yang kamu posting itu akan banyak dilihat oleh orang betul makanya mohon maaf mumpung saya ingat hari ini dakwah itu kan yang paling efektif bil medsos zaman kanjeng nabi dakwah itu bil lisan zaman sahabat bil kolam zaman wali songo bisa kofah budaya hari ini bil medsos maka kalau anda punya medsos mohon maaf jadikan medsos sebagai wasilah untuk mendapat ridho Tuhanmu bukan sebaliknya mendatangkan murka Tuhan kalau punya medsos follow kiai-kiai NU oh, kan gagah kemarin dilihat sama orang-orang cyber NU kiai-kiai NU yang bermain di medsos di Instagram Alhamdulillah Gus Miftah followernya paling banyak wow. berapa followernya? satu juta lebih di bawah saya ada Gusmus, Kiai Haji Mustafa Bisri. Beliau itu luar biasa orang sepuh masih sangat paham dengan medsos. Berapa followernya? 455 ribu. Di bawahnya lagi ada siapa? Ada Kiai Anwar Zaid 200 ribu. Wow. Gus Miftah sejuta. Wow. Gagah bro. Pak Kiai Imam Suhadi berapa? 100. Siapa yang memfollow? Santrinya semuanya. Jangan sampai kita punya medsos hanya untuk wasilah murkanya Allah. Yang diposting yang gak penting-penting. Terutama anak-anak muda. Apalagi kalau bulan puasa. Ya Allah. Tabung gas 3 kg foto. Posting Facebook. Siang-siang begini lihat tabung gas 3 kg serasa lihat kelapa muda. Ya Allah. Apa matamu ini katarak? Orang beda kita tabung gas karo kelapa muda sing paling jijik meneh nopo coro difoto posting kormo guys ya Allah kalau kita punya masalah curhatnya dengan Allah ayo saya mau tanya bapak ibu di Lampung Tengah kalau anda nggak punya duit pengen menikahkan anak pengen menyekolahkan anak itu yang diingat-ingat Allah apa utang Utang yang diingat-ingat cuma dua satu sertifikat dua BPKB piye carane sertifikat ini melebu bank BPKB ini melebu penggadaian katanya menyelesaikan masalah loh sing kulino gadeknya apal banget gitu tanpa masalah padahal orang punya utang itu merampungkan masalah apa menyelesaikan masalah atau nambah masalah nambah masalah dan ini menjadi lumrah di Indonesia. Nyalon DPR utang. Begitu dilantik SK-nya masuk bank. Jangan sampai itu terjadi untuk calon bupati Pak Suhadi. Umpamane, umpamane. Kok malah sertifikatnya melebu bank. Saya itu beberapa kali mendapatkan tawaran untuk nyalon bupati, tapi saya nggak mau. Kalau umur saya sudah sepuh kayak Pak Suhadi nggak apa apa lah Kan saya masih imut-imut. Enggak, kalau kayak orang kayak saya itu manfaatnya lebih baik seperti ini daripada saya jadi bupati, betul? Kalau saya jadi bupati saya nggak bisa melayani pengajian. Saya itu dapat tawaran kontrak di televisi 2 tahun eksklusif bersama Mas Jadi Corbuzier, tanda tangan saya terima uang sekian miliar. nggak saya terima, uang Gara-gara saya melihat permintaan pengajian ke pondok yang gila-gilaan. Sehari itu orang minta ngaji ke pondok minimal 500 permintaan itu kalau saya tulis semua permintaan sebulan nutup jadwal 15 tahun pertanyaannya aku kelone kapan karena kecintaan saya terhadap umat wabil khusus terhadap nahdlatul ulama maka tawaran TV semuanya saya tinggalkan saya bilang sama Dedi sudah nggak usah ini gila lu kenapa banyak orang pengen masuk TV pengen dikontrak kamu dikontrak nggak mau saya sudah dikontrak oleh Allah saya sudah dikontrak oleh Nahdlatul Ulama enak pak kalau di TV itu ngajinya cuma sejam syutingnya dengan artis-artis seksi <laughs> minimal macan tutul manis cantik jalannya mentol-mentol lah. kalau ibu-ibu itu wah STNK setengah tua nih kewer-kewer maka saya minta didoakan saja mudah-mudahan saya kuat amin tidak sampai kepleset amin sekarang Kiai Kiai Eno itu jangankan salah bu bener saja dicari-cari salahnya dicari-cari salahnya sudah nggak apa-apa selama kita punya Allah minal masjid ilal masjid selesai persoalan punya masalah curhatnya sama Allah bukan sama medsos Bapak-bapak malam gak, di, gak dikasih jatah sama istrinya Ke masjid Ngapain tahajud Masa ngeloni kentongan nah. Yaumala dhilla illa Salah satunya siapa? Rajulun kolbuhu mu'allakun bil masajid Siapa itu? Bakul peyek yang menawarkan dagangannya di tengah pengajian Kene, tak nih kene, tak nih, Bakul liyane rasa melu-melu ku mrene kabeh. Berapa, Bu? Tolong panggilkan asisten saya suruh ngambil tas. Pak, niki pinten regane? sakmene suwida kakean bahati gue, oh alah sakmene swida yuyu santet meteng lo gue ini berapa 60 ribu oke kenapa nih gue malah kabeh mau tawa-tawake tawa danco danco danco sedaya pinten sewu angsal eh saat gue ini badi 10 barang pon pon pon pon pak pon pon pon pon pon duitnya jenengan rapayu aku jelas 10 aku baik ya ya umurmu piro seket kok mati-mati ya Wo oh, mantan copet ribut. Salu ala Nabi Muhammad. Ya saat sadherenge kula terangkat tangke enoan, sarang-sarang selawatan nggih. Bapak Ibu minta lagu baru apa lagu lama? Baru belum jadi. Lagu lama sudah lupa. Jangan apa? Oh jambu alas, wong NO gaul jalue lagu jambu alas jambu alas ning tengah sawah woe lima sing mateng loro ayo ngaji sareng Gus Miftah sing isih jomblo ndang entuk jodoh ada yang jomblo di sini tolong kalau punya anak perawan nikahkanlah dengan banser Kenapa harus banser? Jelas kiai saja dijaga, apalagi anakmu. Iya. Tolong ibu-ibu, eh adik-adik sampaikan kepada ibumu. Doakan ya doakan ibu. Menengotang tunggu, ayo dong rampok. Doakan ya doakan ibu. Relakan dia jadi imamku. Di bawah doamu juga restumu majulah ibadah istiqorohmu calonku jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan perdalamlah agama dan pendidikan jangan hiraukan godaan si setan doa yuk doa yuk terus doa singkirkan mantan mantan mantan kikislah habis semua para penggombal dan buaya wahai calon sang imam serbaguna di mana engkau berada teruskanlah perjuangan demi halalkan kau rela berkorban demi halalkan kau rela berkorban panser santai wae Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan betul itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan jangan-jangan kamu bukan manusia sake malah nangis ini cewek oke okay, lho tapi sorry ya gue karo mbak ini pada karo Indomaret karo Alfamaret maksudnya pak berdekatan tapi gak pernah jadian iya mesak kamu katakan sama mbaknya melupakan Allah itu dosa melupakan orang tua itu durhaka melupakan kamu mana bisa iya codot codot ya selawatan cah nom dhisik ya apa Parto nyono medo janji ya Allah kowe neng biar penyanyi apa neng diwe oh yak yakan iki lho orang ngawaki belas iki lho ketoke wong budek iki santai mawon lak jenengan budek niku malah ramati mati soalnya apa enggak dengar ketika dipanggil oleh yang maha kuasa Wong tuwa kartonyono, Kowe iso kartonyono apa le? Biyen aku sebeta suwe-suwe mlumah. tolong diganti dijaga. Tahu yo ya tahu, bawan yo bawan, Ayu yo ya ayu tapi jangan murahan. Lah iya tau tahu bulat digoreng dadan cuwil kergane 500-an kok. Mosok namu gede rasane enak modal gratisan. ngono carane bro kowe malah galau tuku bawang keliru merica wis kebatut sayang mau dianggap ngonco. <laughs> lan delok cah iki beda parikane becik ketite ala rupamu <laughs> Atiku rasane lo goblok. Wiki ngiringi kiai ra ngiringi ledekmu nyuk. Teng teng dong ndung tak dong ndung tak ngono lho goblok. Iki jenenge mangan bakwan di warung pojok. Kiainya tampan hadroe pekok. sing pas bro Ayo. iki we jamak tinung tak tung. Malah sing todadung cangkeme lho. Iki Sumpah mumet ndasku. Apa iki we jamane? Cacah wasian karomi huwal habibul ladhi turja syafa'atu likulli al curra. jep ngadang-ngadangkan di solawat ibu-ibu dua anak cilik turu ngoten niku cekel sirahe solawati lebok ni kamare cekel sirahe solawati Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad muka-muka anakku soleh al-fatihah mandi bapak-bapak duwe bojo cangkeme cerewet gampang turu cekel cangkeme Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad al-fatihah Wes di Fatihai tetap cerewet. Sesuk parani meneh. Yasin. Ya lah kula mlebu kamar ketemu bojo kula ya selawatan. Ngono. Ora kaya kowe ketemu bojone malah nyanyine sing ora-ora. Tul jaina ora nudel ora penak. Nudel krasa penak sing didudel ndanga-ndanga. Ah. lah Pak Kiai Imam Suwadi beda le lagu ini cinta tak terpisahkan cak dikin oh, Pak Kiai melepuh kamar ketemu Bu Nyai nyanyi teku iki hojo lanan, mergo teku sagede kentongan Selalu ala Nabi Muhammad dalam rangka harlah NU NO ini akan saya sampaikan dua hal amanat Nahdlatul Ulama yang harus kita pegang kita bersyukur insya Allah Muktamar NU NO akan berjalan dengan baik di Lampung amin saya kemarin bilang sama Sekjen PBNU Pak Kiai Suwadi survei terakhir lembaga survei Indonesia berapa jumlah warga NU NO di Indonesia Masyarakat Indonesia jumlahnya 260 juta dan orang Islamnya 85 persen. Berarti orang Islam di Indonesia itu hampir 220 juta. Dan menurut survei 49,5 persen adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Itu berarti jumlah orang NU di Indonesia lebih dari 100 juta. Yang kedua siapa? Muhammadiyah. Orang NU 49,5 persen. Muhammadiyahnya 4,8 persen. Gak ada 10 persennya orang NU. Yang katanya demo berjuta-juta di Monas jumlahnya berapa? 0,00 sekian persen. <laughs> Oke NU. Santai baik. Betul? Milo rasa dema demo baik hati-hati ah, ini saya hari ini saya berdoa nggak sampai hujan karena kalau sampai hujan ini tergenang ibu-ibu bisa hamil katanya kolam renang bisa mengakibatkan kehamilan makanya tolong ibu-ibu besok kalau mau renang minum pil KB dulu ya pejabat atau pekok masa renang bisa hamil ini nalari ini hei eh, banser sesulah renang aku kondom ya utak kayak gila lah wong survei open mohon maaf komentar pejabat kok nggak bisa dijaga dari mana orang renang bisa hamil ngawur apakah dia nggak pernah membaca penelitian 80% laki-laki yang berenang eki sut tak ada nih. loh ilmiah loh pak Kiai ilmiah itu oh renang iki kademen ya kisut kok masa renang kok ini ya orang. kalau itu kemarin tidak saya lawan keras-keras sama Mas Jadi korbuser di YouTube wah ngeri itu Pak nanti ada mbak-mbak cewek hamil takoni karo mbok nih kenapa kamu mateng renang mah. maka saya baru ingat Pak kalau anda membuat rekening bank itu yang ditanya nama bapak apa nama ibu ibu kenapa yang nggak yang ditanya bukan nama bapak soalnya kalau ditanya nama bapak bapak eh kolam renang makanya mas-masnya tolong jangan berenang di pantai ya saya khawatir ubur-uburi meteng goblok goblok aku apa dua amanat Nahdlatul Ulama tolong lihat jari saya jangan lihat kaki saya ya pamer matamu pamer copot gue eh mugo-mugo keri tangguh meneh kok pengajian amplop ora jelas kelangan nake aku kacamatane ngapa apa? Kok kamu nafsu amat sama mataku? Saya pulang umroh pakai kacamata, pakai tongkat masuk bandara Jeddah polisinya heboh. Torik, tolong orang ini dikasih jalan. Uh, aku gagal pak Saya batin polisi Arab ngerti Kiai viral teko aku ngono Sampai bandara saya tanya, "Pak polisi, kenapa saya datang semua orang disuruh minggir?" Apa jawaban polisi? Jelas ada orang buta lewat. Matane, mata. Saya itu pakai kacamata hitam karena kebiasaan ngaji di klub malam. Bukan untuk melindungi pandangan. Tujuannya apa? Kalau ada yang seksi saya ngelirik tidak kelihatan. Bulno ning kene lemu-lemune ya. Brr. Ora apa-apa, Bu. lanjut diloke dasar lemu jawaban. Ra apa Aku merlemu mergo mangan sego. Daripada wamu guru gawene mangan konco Iya. Yeah. Selalu ala Nabi Muhammad. Apa dua amanat Nahdlatul Ulama? Yang pertama adalah amanat keagamaan. Yang kedua amanat kebangsaan. Dua amanat. Ini yang harus kita jaga hari ini dan wajib bagi orang NU NO untuk mempertahankan amanat ini. Akan saya sampaikan. Kok panas? sih. Ya? Oh, oh, oh, iya, kira lah aku ngadeg ibu-ibu malah kondok wah Gus Muta katoke lucu oh <laughs> apa meneh isine ya dadah <laughs> loh katok yang saya pakai inilah salah satu wujud bentuk Islam Nusantara karena orang Indonesia tidak harus pakai jubah seperti orang Arab kan ngono karena tidak harus pakai jubah yang penting auratnya tertutup boleh pakai sarung pakai pakai Imam Suhadi kalau pakai Suhadi ini pasti sarungnya gajah duduk soalnya apa dibuka sarungnya muncul belalene ya lah dilurku pakai Suhadi ya. Eh. tungul orang apa calon calon bupati yo selalu ala Nabi Muhammad Bu ini terakhir apa toh belalai Islam tak terengek kalau terus ke amanat NU ini bentuk Islam Nusantara karena jubah itu tradisinya orang Arab walaupun ada yang mengatakan sunnah karena dipakai oleh kanjeng Nabi tapi orang Lampung Tengah tidak harus pakai jubah Wong gaweane narik becak ning alun-alun seputih Raman kok nganggo becak, nganggo jubah. Narik rem iso salah. Rem becake mangkone ning dile, ning isor sadel, nganggo jubah ra mandeg-mandeg. Lah gaweane menek wit kelapa golek degan kok nganggo jubah. Ya bluluke nambah loro. oh mana sing menek degan iki ana blulue kok ireng men ngono maka boleh pakai yang lain wong pekerjaane ngeduk pasir ning kali kok nganggo jubah ya little body apa tiga tel kelebon peti makanya begitu ke Indonesia boleh pakai sarung kayak Pak Yesu Hadi, kayak Bapak Pak NU boleh ini malah bajunya NU yang bajunya NU saya doakan masuk surga bajunya baju yang jelas saya itu besok masuk surga dikawal oleh Banser Banser kan tugasnya survei lokasi toh. jadi saat durungnya kiai melebu surga surga ini disurvei karo Banser surga ini siap kiai ini melebu Banser metu meneng. yang pertama amanat keagamaan isinya tentang apa Menciarkan faham ahli sunnah wal jamaah dan menjaga keberlangsungannya. Ini yang paling pokok. Maka hari ini saya katakan mohon maaf kalau ada orang di Lampung mengatakan begini, nggak penting NO NO-an, yang penting alusunah wal jamaah. Saya bisa pastikan itu mulutnya orang Wahabi. Bukti ini apa Gus? Ayo ilmiah. Arab Saudi itu dulu awal mulanya full ahlu sunnah kenapa sekarang Arab Saudi menjadi orang wahabi karena di sana nggak ada organisasi yang membentengi keberlangsungan ahlu sunnah maka lambat laun ahlu sunnah hilang sejak munturnya bin Bas Arab Saudi kemudian dikuasai oleh orang-orang Wahab kenapa ahlu sunnah wal jamaah di Indonesia ini bisa langgeng keberlangsungannya bisa baik karena keberlangsungan alusuna wal jamaah di Indonesia dikawal dan dibentengi oleh organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Maka dengan alasan inilah kemarin saya ngopo kok milih Kiai Ma'ruf Amin karena saya tidak mau orang-orang Wahabi menguasai Indonesia. Sederhana saja kok saya aku ora urusan Miftah wonge Jokowi ora aku ingin diceluk Jokowi ra mangkat ngapa jenengku Miftah kok diceluk Jokowi Kak jenengku Miftah kok diceluk Jokowi makanya orang Eno jangan marah kalau Pak Jokowi tidak ngasih orang Eno Menteri Agama biasa saja kenapa? karena NO lebih besar daripada Menteri Agama Menteri Agama ini pekok yang eh, ngopo santai baik. Saya ditanya Gus Miftah marah gak Menteri Agama gak dikasih NU enggak? Kenapa? Dua Menteri Agama awai dewi ngaji, orang dua Menteri Agama awai dewi tetap. Dan yang perlu diingat, NU itu tidak mengabdi kepada pribadi presiden, tetapi NU itu mengabdi kepada NKRI. Artinya kenapa? Karena kalau presiden itu bisa diganti, NKRI harga mati. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama amanat keagamaan. Tolong di kampung-kampung, di masjid-masjid jangan sampai kampung kita kehilangan identitas Nahdlatul Ulama kita itu ngakunya NO, tapi amaliannya dirampok oleh orang non NO kita nggak paham. Saya kiki ngopo tadi Pak Malah seneng aneh ngasal-ngasal kemcil gitu. Oh, saya orang ketok nih kono. Mulai mau nonton YouTube ketok, ya ana YouTube ora duwe paket miskin kuota pon lenggah lenggah kowe lak ora gelem lungguh mulih ora iso ngaceng kowe Salu ala Nabi Muhammad Pak Kiai, kita itu kan dalil yang sering dipakai orang NU apa? Al muhafadzatu alal qadimi soleh wal akhdhu bil jadidil aslah ini banyak identitas NU dirampok tapi kita nggak sadar kita kasih contoh ini Bapak Ibu dulu kalau kita ngaji di langgar di musola habis maghrib itu namanya apa madrasah diniyah madrasah diniyah itu tinggalannya mbah-mbah NU zaman dulu sekarang orang ngakunya NU diniyahnya diganti dengan bahasa TPA TPA itu bukan bahasa NO itu bahasa orang PKS dibesarkan oleh sahabat-sahabat Muhammadiyah Lawong NU NO ngaji nih langgar kayak jenenge ora TPA ngaji nih masjid jenenge ora TPA tapi diniyah sekarang di mana mana diniyah diganti TPA ayo jujur gini apa badan seragami muslimat ayo dek kono mangkat ning TPA goblok goblok Anggen apa badan? Sing bener niku dinia. Silakan orang Muhammadiyah menggunakan TPA, orang Anu tetap menggunakan dinia itu yang namanya fastabiqul khairat. Tapi kalau orang Anu ikut-ikutan milu Muhammadiyah, itu artinya Muhammadiyah selangkah lebih maju daripada orang NU. Oh, gak boleh. Kita bersaing dengan cerdas sana punya TPA kita sudah punya yang lebih lama nopo diniyah tolong coba dicek di masjid musola masing-masing nomor satu nomor dua yang dikaji di madrasah diniyah niku nopo turutan sakniki ngakune NU NO, tapi podo nganggo ikro sadar nopo mboten Bukan berarti ikro itu jelek, tidak. Ini hebatnya Muhammadiyah bisa menjajah orang NU. NO. Harusnya Muhammadiyah menggunakan ikro, orang NU NO tetap menggunakan turutan. Ayo, saya kira rata-rata neng masjidmu neng langgarmu nganggo turutan apa ikro? Ini ketua PCNU ini sopo tuh? ini? isu ini kiai besok mau saya angkat di muktamar karena mohon maaf ini identitas keenuan kita hilang saya itu muktamar besok bulan apa? bulan 10 saya sudah pesan hotel pesan kamar karena saya diminta sama Pak Kiai Said datang bersama Mas Dedi Korbuser besok kalau anda pengen itu Mas Dedi Korbuser muktamar silahkan datang ada di Korbuser dan ternyata di sini juga ada Dedi Korbunder. Jago irengnya kayak ini tadi. Glowing matamu glowing. Ireng kok glowing. Coba di mana menurut Iqra itu bagus ya? tapi menurut saya ada beberapa turutan yang tidak bisa ditemukan di ikro satu soal makhorijul huruf di ikro itu langsung abatasa kalau di turutan metode ngajinya namanya apa al baghdadiyah Corong ngaji ini belajar makhorijul huruf dulu a alif ba ta. saya dulu sama abah saya diulang abata ab, a, alif ba ta, itu satu tahun pokoknya nganti cangkepnya bener Ali, Pak, Pak, mimik gestur pitch control Kop, kop kop kop saya mulang santri saya di pondok kop kop akhirnya wetenge tak sikut Malam bengok kok aku disikut ya lah nggak iso malah ini sudah bisa baru dieja. Kalau ikro enggak, langsung abatasa. Saya bilang ikro itu bagus tapi turutan ada beberapa keunggulan. Begitu sudah paham alif bata baru alif fakah a, alif kasroh, i, alif doma, u, a, i, u. Sampai dulu saya itu ngaji sama bapak saya. La a kita cangkemen yang dhuwur, i u nyonyor, diterokke a i u loh bener gak dulu oh bapak punya kalau tek kayak salah tetar tak fatah tak doma hu kaf doma ku tahu ku loh kelingan buatan biar ngaji ini ngoten niku Zaman biyen ngaji rung ana listrik anane apa? Ublek. Petromak maksimal. Begitu minyaknya lampu, minyaknya tanah entek, kiai kirim surat ning wali santri. Leh, suratnya kena bapakmu. Oke, dibuka bapaknya suratnya sini nopo. Bak Fatkah, bak Ya Fatkah, Ya Ro Fatkah, Ro Bayar Ro. Ngaji zaman biyen Delala bapaknya ra duit duit musim pecekle. Bapak ra duit duit, Le. Lah pripun Pak Nyo, bapak tak nulis surat ke Pak kiai muai. Dibuka kiai ini surat di sini nopo. Sot fatka so, bak fatka ba, ro fatka ro, sobaro. Kiai ini nesu, wong kiai ini gondrong ram, rambutnya mantan preman malah kon sabar. Suratnya kata bapakmu meneh dibuka bapaknya bapaknya mau surat gregeli isini nopo mim fatkah ma ta fatkah tah mim domamu gue ngomong matamu ya kompak masa-masa itu pak itu aku kulo kelingan tenan soalnya kulo mbien ngaji ini langgar rampung ngaji saya nggak pulang pak Turun nih langgar kancane ublik tangi turu irunge ireng kabeh gitu dan urip zaman samono iki nyenengke ini kalau. Nggih napa mboten? Ora ana wong dolanan game. Wong tembak-tembakan ra perlu tuku bedil. Golek pelapa pisang, tembak-tembakan gawe mobil, sandal swallow ora pedot gawe ban mangan bapak kula niku mangkat genduren jam 8 le bapak genduren oke sapa neng niku tak enteni jam 10 ra mulai-mulai nganti aku turu ya Allah begitu jam 12 bengi bapakmu kondur wis nggawa berkat berkat zaman biyen niku ya Allah ingkung siji dibagi jamaah 200 nggih mboten Pak ayame disuwir-suwir ndok siji dadi rolas ketoke pitike nguntal silet niku kelingan boten bungkus godong jati godong gedang segone sak tekro lek ayame sak suwir kei kulupan srondeng endok sak suwir go mulih bapak kula anak limo hmm, mangan kula digugah le tangi berkatnya teko uh, muluk plek leru ning moto matang sekarang sudah nggak ada seperti itu gitu kaya Kiai Suhadi kaya kula yus ya kaya Pak Said niku produk berkat bocah-bocah sali saiki wis ngerti mangan pupu diuntal dhewe mbiyen nyuwun sewu urip nyaman kowe enak rasa lah kok saiki malah wong-wong ngomong selamatan Rauleh, matamu oh iya sekarang kan banyak solawat oleh solawatan Rauleh. Yasin oleh, yasinan ra oleh, tahlil oleh, tahlilan ra oleh. Mosok kowe iki ra iso bedoke tahlil karo tahlilan. Tahlil kuwi durung diwaca. Lah wis diwaca jenenge tahlil. Selawat kuwi durung diwaca, lah wis diwaca jenenge selawat. Mosok gara-garaan ra oleh katok, oleh katokan. Sarung oleh, sarungan ya gundal gandul kotang oleh kotangan kewer kewer kalimat an bila wong Jowo ora oleh itu kalau kaitannya dengan musrif maka Al-Quran mengatakan allaha la yuhibbul musrifin Allah kuwi paling ora seneng kalau orang berlebih lebihan warak ape kuareken lah rapi lemu ape kelemon rapi gondrong ape kegondrongan kan aku pas mancung ape kemancungan ngaceng ape lu ape lah ngacengan baru ora ape ilmiah ilmiah ilmiah loh Selalu ala Nabi Muhammad Siap menjaga tahlilan Siap menjaga solawatan Coba balik Apa adat. Ya leren bisa Leren sampai jam telung ya Sekedap ngantosi dan riyen. Nopo ditutup mawon? Allah Allah. إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه دعوة دامة والصلاة القائمة هذه سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والصلاة والعالية الرفيعة وبعض مقام محمود إنك لا تغلق الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين صلوا على نبي محمد صلي وسلم دائما الله الله صلي وسلم دا إيمان على مدى ولا hop hop orang mau tabu iki ngopo goblok goblok hop hop hop tabui oh mati lampu oh kere kere lha muni ayo ditabui ledek munyu etabuan oke ya ora yeah. Salli wa iki balik neng Lampung Tengah engko bar tulang bawang engko bengi balik neng Jeporo danco danco kaya lewor boyokku lewo dalu neng unit dua, eh bikin dua, wah dalu men tulang bawang saniki balik unit dua, engko awan balik tulang bawang meneh engko bengi balik neng Jeporo Lampung Timur Lah ya mergo saboke kiai to. Gelak mlaku dalan ning Lampung ki ya Allah. Sing separo rusak. Sing separo rusak banget. Dadi ya Allah, kula niku ning dalan ning Lampung kaya numpak prau ora ombak, gedhak kula wingi ngaji teng daerah Bengkulu mriku dalane welek supire sing ngaterke kula ngomong ngoten iki iki sing rusak dalan iku truk-truk gandengan Gus sak jawab salah sing rusak dalan iki mobil mewah lha kok ngoten nggih soalnya napa duit sing kudune nggih bangun dalan dikorupsi nggih tuku mobil mewah kula iki lak ngajine Lampung tobat tenan. Pengalaman kula paling akeh niku teng Lampung. Ngaji ning Palembang jemput helikopter. Wow. Jemput pesawat. Ngaji Jakarta jemput nganggo Ferrari. Ning Lampung ning Bratasena gethek. Ya Allah. Itulah bedanya Lampung dengan Jakarta. Kalau Lampung itu banyak jalan berlobang, kalau Jakarta banyak lobang berjalan. Selalu ala Nabi Muhammad. Amanat kebangsaan. Apa isinya? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keberlangsungannya di negeri Indonesia. Ini yang sekarang paling berat Pak. Saya selalu ditanya begini, bagaimana sikap Gus Miftah terhadap pemerintah hari ini? Al-Baqarah 143 Wakadhalika ja'anakum ummata wasaton. Orang NO itu beragamanya wasatiyah, tawasud. Al-Baqarah berbicara tentang tawasud ayatnya nomor 143. Al-Baqarah 286 Pas ayat ini di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Maksudnya apa? Di dalam ber, berbangsa tawasut yang saya inginkan apa? Lah pemerintah api didukung, pemerintah salah di nasihati, dikritik oleh. Contoh Pak, saya terakhir mengkritik Menteri Hukum dan HAM. Gara-gara nopo? Mengatakan Tanjung Priok dan Menteng itu beda. Menteng orangnya kaya baik-baik. Tanjung Priok itu banyak orang keras dan rawan dengan kriminalitas. Aku nesu pak. Jamaah saya di Tanjung Priok itu banyak. Saya katakan keras itu nggak ada kaitannya dengan kriminalitas. Betul. Keras itu tidak identik dengan kriminalitas. Betul? Ayo tak saya. Sing maling duit senturi, yang korupsi uang jiwasraya yang korupsi uang rakyat itu bukan mereka yang berwajah keras tapi yang manggone ning ruang AC bajune rapi nganggo dasi mungkin apa mboten Milo bola balik kula ngomong kewan sing mangan tanduran ning sawah jenenge bajing tapi kok pejabat nguntal duitnya rakyat jenenge pemerintah baik kita dukung setuju pemerintah kurang baik dikoreksi berani menteri agama mau memulangkan ISIS oh saya teriak pertama kali Pak Menteri dulu orang bercadar pakai jenggot pakai cingkrang yang belum tentu radikal dicurigai betul teman saya banyak yang cadaran tapi dia Pancasila katoknya al kacong aliran katok congklang tapi dia Pancasila RCTI rombongan celana tinggi Indonesia kalau ibu-ibu itu jelas KMT kelompok badok terus ono wong poso ambune ler wajan irungku mambu gorengan ambune iki ya Allah enak eh Cadaran yang belum tentu radikalis dicurigai. Ini ISIS yang jelas radikal. Makar paspor, menganggap negara tohut, mau dipulangkan bahkan mau dikasih pekerjaan. Kan pekok Bu Menteri ini. Betul. Uang NO sing nganggur aja oke kok. gue goleki pekerjaan kok ISIS malah mau dipulangkan dikasih pekerjaan. Kui jenenge jaka sembung makan nasi pincuk, nggak nyambung, cok maka monggo bareng-bareng negara niki dijogo lah pemerintah yang apik didukung pemerintah yang salah dikoreksi bareng-bareng amin Allahumma amin buat jam setengah telu kulompon kesel semuanya berdiri kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan sholawat khas robi sallu ala nabi Muhammad dengan sikap sempurna kita menyanyikan lagu Indonesia Raya Hiduplah Indonesia Raya dua Indonesia Tanah airku Tanah tumpah darahku Di sanalah aku berdiri Jadi pandu ibuku Indonesia kebangsaan bangsa dan tanah airku marilah kita berseru Indonesia bersatu hiduplah tanahku hiduplah negeriku bangsa Muhammad. Kita salawat dulu hasbi rabbi. Nanti kita baca Fatihah bareng-bareng dan berdoa. Hasbi rabbi jalan. untuk istri saya yang sedang sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya Amin. Al-Fatihah Fatihah kedua untuk keberlangsungan dan pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama di Lampung mudah-mudahan Allah senantiasa menjaganya senantiasa lancar sehingga membawa kebaikan untuk bangsa Indonesia saya minta pas iya karena butuh iya karena setain diulangi sebelas kali. Juga mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Ala hadiniyah al-Fatihah. Iya karena butuh iya karena setain iya karena butuh iya karena setain iya karena iya karena butuh iya karena setain iya karena butuh iya karena butuh iya karena اهدنا الصراط المستقيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa sirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sallim Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirri asrar wa triyakil akhir wa miftahi babi asar sayyidina maulana Muhammad mutaru asar sabi akhirat datani amir udhuli Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al fatihin lima uhlika wal khatimil lima syabakon nasir haqi bil haqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi washabi haqqo qadri ma'amik dari adim Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna ma'alimna minha wa ma na'lam ya Allah anta firolana zunubana. anta firolana zunubana. wa dzunuba syaikhina wa dzunuba ustadina wa dzunuba abawaina wa dzunuba jadina jadatina azadina wa zawazatina auladina wa jamaatina wa dzunuba jami ulama ina maro'i wa maro'ina qawmi kabawatil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhiyya minhum amat Allahumma sallimna wa iyyahum min afatid dunya dabil akhirah Allahumma sallimna wa buldatina ya Allah Allahumma sallimna wa buldatina Indonesia ya Allah Allahumma sallimna wa qaryatina Sumatera wa min khawaliha Allahumma sallimna wa qaryatina Lampung wa min khawaliha Allahumma sallimna wa qaryatina Lampung Tengah wa min khawaliha ya Allah selamatkanlah umur kami ya Allah selamatkanlah dohir batin kami ya Allah selamatkanlah putra putri keturunan kami ya Allah selamatkanlah anak cucu keturunan kami ya Allah selamatkanlah keluarga besar kami ya Allah selamatkanlah santri-santri kami ya Allah selamatkanlah jamaah kami jamaah kami ya Allah terutama yang kumpul pada pada siang hari ini ya Allah selamatkanlah orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah selamatkanlah orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah selamatkanlah karir kami usaha kami cita-cita kami hajat kami dan khususan untuk guru kami Gus Miftah ya Allah salamatan fit dunia wa salamatan fil akhirah salamatan fit wa salamatan fil akhirah barik lana wal muslimin barik lana wal muslimin wa buldatina Indonesia ya Allah barik lana wal muslimin wa koryatina Sumatera wa min barik lana wal muslimin wa qaryatina Lampung wa min hawaliha barik lana wal muslimin wa qaryatina Lampung tengah wa min hawaliha ya Allah berkailah umur kami ya Allah berkailah dohir batin kami untuk menjadi kekasihmu ya Allah berkailah dohir batin kami untuk menjadi, menjadi kekasihmu ya Allah berkailah rumah tangga kami ya Allah dengan rumah tangga sakinah mawadah warahmah ya Allah berkailah putra putri keturunan kami ya Allah berkailah anak cucu keturunan kami keluarga besar kami santri kami jamaah kami khususan jamaah yang kumpul pada siang hari ini ya Allah berkailah orang-orang yang mendoakan kepada kami ya Allah berkailah orang-orang yang cinta kepada kami ya Allah berkailah orang-orang di sekeliling kami ya Allah berkailah karir kami usaha kami cita-cita kami hajat kami khususun guru kami Gus Miftah ya Allah barokatan fitun ya wabah barokatan fil dengan kuat iman kuat Islam kuat ihsan kuat takwa ya Allah gampang kalah keruatan kami permasalahan kami urusan kami cita-cita kami Sempurnakanlah nikmatmu kepada kami ya Allah Sempurnakan rahmatmu kepada kami ya Allah Sempurnakan ridhomu kepada kami ya Allah Sampai anak cucu keturunan kami ya Allah Ya Allah di tempat yang mulia ini ya Allah Kami berkumpul dengan guru kami ya Allah Kami dengan berkumpul dengan para alim, para ulama ya Allah Memohon kepadamu ya Allah Menerima dan bersyukur dengan sesuatu yang telah engkau berikan kepada kami ya Allah Akan tetapi kami memohon kepadamu ya Allah Kuat urusan dunia,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 nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya penutup. Namun sebelum acara ini saya tutup apabila terdapat kesalahan atau kekilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan marilah acara ini kita tutup dengan mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. bahasa